bagi dia ujian yang sangat besar dia akan teruskan atau tinggalkan kalau dia teruskan maka dia harus menerima risikonya dengan sabar menerima gangguan sekaligus mempunyai hati yang pemaaf kemudian istiqamah tetap lurus dengan ilmu dan amal tidak goyah dan selalu berharap kepada Rabbul Alamin kalau dia masyarakat umum maka tetaplah dia istiqamah sabar menerima gangguan dan mempunyai hati pemaaf untuk dirinya dan keluarganya kalau dia para pelajar dan ahlul ilm, maka terus istiqamah dalam ilmu dan amal dan dia tegakkan ad-da'wa ila Allah. Allah janjikan ganjaran yang sangat sangat sangat besar bagi mereka yang lulus ujian Bagi mereka yang tidak lulus maka tentu akan mundur ke belakang. Kita pilih yang mana? Mengikuti sunnah atau mengikuti bid'ah? Jalan keselamatan adalah mengikuti sunnah. Jalan kebinasaan adalah meninggalkan sunnah dengan mengikuti bid'ah. Pertanyaan apakah asar sahabat bisa menjadi hadis? Apakah perbedaan hadis dan asar sahabat? Ini masalah penamaan. Hadis dinamakan juga dengan khobar. Hadis dinamakan juga dengan sunnah. Hadis dinamakan juga dengan al-asar. Perkataan sahabat umumnya dikatakan al-asar. Karena biasanya adalah hadis terkait dengan نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Pertanyaan kenapa Ustaz kalau bela kenapa Ustaz pertanyaannya? Kenapa Ustaz kalau eh, eh, kalau belajar ilmu hadis kok kadang-kadang bosan ya? Gitu. Kadang gitu bahasanya. Kayak ya, ya, ya kan? Jadi dia bosan belajar ilmu hadis, bukan belajar ilmu hadis saya kira. Tapi mendengarkan duduk di majelis hadis. Belajar ilmu hadis lain lagi. Seperti tadi yang kumpul di hadapan para imam di majelis hadis itu banyak. Nanti akan terkikis. Dimulai dilihat dari niat. Ada yang niatnya betul-betul lillah, ada yang selain itu berbagai macam. Nanti lama-lama terkikis, terkikis, terkikis, terkikis. dan hiduplah orang-orang yang benar-benar. Ujian. Karena ganjarannya sangat besar duduk di majelis hadis. Karena yang dibacakan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan perkataan sahabat tabi'in Luar biasa. Luar biasa. Ujian dilawan. Maka itu sering saya ulang-ulang diperbaiki niat. Niat kita senantiasa kita perbaiki. Tegak dengan keikhlasan lillah untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia khususnya pada diri dan keluarga dan kalau antum sebagai pelajar ilmiah maka untuk da'wah ila Allah uh, eh, bagaimana menjawab syubhat bahawa zaman kita sekarang sudah jauh dari saat uh, Nabi dari zaman Nabi mungkin ya Sallallahu jadi tidak mudah mendapat hadis yang sahih sebab sebagian orang menggunakan alasan Nah, ini terima kasih. Ini orang yang paling jahil di dunia. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang-orang yang ingin membuang hadis Rasulullah SAW dengan alasan seperti susah mencari yang sahih. Kalau susah mencari yang sahih, maka lebih baik kita tidak usah pakai hadis. penolakan terhadap hadis dengan cara seperti ini. Hadis-hadis sahih bertebaran begitu banyak. Lihat kitab Sahih Bukhari. Hadis-hadis sahih, kitab tersahih sesudah al al Karim. Lihat Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain yang diterangkan dengan sanadnya yang telah dijelaskan oleh para ulama mana yang sah dan mana yang tidak dan diketahui oleh para ulama yang ahli dalam hal ini. Oleh karena itu kalau kita tanya buktinya mana pembuktiannya Hadis itu susah mencari yang sahih Sudah lengkap sanatnya ada Tidak bisa menjawabnya Mohon dijelaskan ciri-ciri pokok-pokok hadis palsu barangkali dalam muhadharah yang akan datang. Insyaallah. Dan kita bersyukur yakni kepada Rabbul Alamin pertama-tama kemudian kepada ikhwan para pengurus masjid sini yang memberikan izin kepada kita untuk membahas uh, satu tema yang uh, sangat besar luar biasa walaupun dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Ada yang memahami bahwa sunnah Rasul itu bukan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, akan tetapi seluruh Nabi. Jadi boleh mempelajari Injil dan Taurat sebab Allah terjaga oleh Allah. Bagaimana menjawabnya? Dan mereka pun berpendapat lebih baik mempelajari Injil daripada belajar hadis dan mencela ulama e, pertanyaan jawaban yang pertama berupa pertanyaan ini yang berkata orang Islam atau non Muslim yakni sebelum menjawab atau dalam rangka menjawab ini tanya antum ini siapa siapa sebenarnya antum ini muslim atau bukan nah, muslim tidak mungkin seorang muslim mengucapkan kata-kata ini meninggalkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Kalau antum muslim Maka apakah antum ada gangguan penyakit? yang kedua Majnun Yang ketiga Antum mengucapkan kata-kata ini dari siapa? Semata-mata dari akal antum Atau akal orang lain Kalau orang lain itu akalnya siapa? Akalnya orang mukmin atau akal orang kafir? Atau antum mempunyai dasar? Karena ini perkataan murtad. Lebih baik mempelajari Injil daripada belajar hadis. Murtad. Inkaru sunnah. Mengingkari hadis. Kan jelas ini. Penolakan terhadap hadis ijma ulama.